Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan wa faqahullah. Setelah kita membaca permasalahan yang ke-114, sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-115. Yaitu mengenai termasuk permasalahan jahiliyah mereka berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, membicarakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah musta'an. Qala al-Imam al-Mujaddid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatul khamisata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-115. Qa'idatul dalal, itu kaidah sesat wahia al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin, yaitu berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Kita lihat penjelasannya. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, qaidatud dalal, kaidah sesat. Ai aslu dalalil alim wa man sya'uhu alqaulu 'ala Allah bighairi ilmin. Allah musta'an. Sumber sesatnya seorang alim dan awal mula permulaan eh, daripada kesesatan orang alim adalah apa? Awal mulanya bermula dari berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Inilah keadaan akhir zaman. yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yang tazuhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala." Fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Hadisnya sahih, rawahu Muslim. Naam, dan juga yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyisakan lagi di muka bumi ini seorang alim, manusia akhirnya menjadikan para pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh kemudian orang bodoh tersebut ditanya dan berfatwa tanpa ilmu, fadallu adallu. Akhirnya mereka menyesat dan menyesatkan. Inilah keadaannya, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullahu jami'an hati-hati. Kita lanjutkan, wal qawlu 'ala Allah bila ilmin a'zam min syirki Dan berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu lebih besar keadaannya dibanding kesyirikan. Walidzalika qala Allah azza wa jal, oleh karena itu Allah taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'allahi ma la ta'lamun." Artinya, katakanlah hanya saja Allah Subhanahu wa taala hanya saja Rabbku telah mengharamkan al-fawahish perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa serta perbuatan kezaliman berbuat kezaliman tanpa ada unsur benarnya, tanpa ada unsur kebenaran. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana dan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak diturunkan padanya burhan, bukti dan enam argumen dan semisalnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun dan kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalian tidak memiliki ilmunya. Fa'ja'ala al 'ala Allah fawqa syirki billahi 'azza wajal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sini berucap, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala nam tanpa ilmu di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu li ahadin an yaqula 'ala Allah. Maka tidak diperkenankan bagi seorang pun berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala bi ilmin, tanpa ilmu. Ka'an yaqula seperti seseorang mengatakan Allah harrama kada. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seperti ini au Allah abaha kada. atau Allah Subhanahu wa taala membolehkan seperti ini au Allah syara'a kada. atau Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah taala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang seperti ini namun itu semuanya tanpa didasar oleh ilmu jadi seakan-akan nah barakallahu fikum mereka sok tahu jadi mereka nam menisbahkan suatu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tidak demikian. Allah Ta'ala menghalalkan demikian. Allah Ta'ala mengatakan menghalalkan seperti ini. Mengharamkan seperti ini. Mensyariatkan seperti ini. Nah, bahwa khairu masyru' padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan atau perkara tersebut tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada qaulun Allah bi ilmin. Ini adalah ucapan nam atas Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu. Jadi menisbahkan suatu perkara pada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu. Wal'inyadu billah dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yuftiya wa huwa ala au yuftiya wa huwa la ya'lam atau dia berfatwa dalam keadaan dia tidak mengetahui ilmunya. Bal yatakharras bahkan dia berbohong atau berdusta. Wa hadha khatirun jiddan. Yang seperti ini adalah bahaya sekali. Wa hadha kadhibun 'ala Allah azza wa Yang seperti ini adalah bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi idja'ah alaysa fi jahannam maswal lil kafirin faman adlamu siapa lagi maka siapa lagi orang yang lebih sesat nah orang yang lebih zalim eh, dibandingkan daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan al-haq mendustakan kebenaran mendustakan al-haq ketika datang kepadanya alaysa fi jahannam maswal lil kafirin nah bukankah eh, di neraka jahannam itu tempatnya orang-orang kafir. Naam. Fala yajuzul qaul 'ala Allah bila ilmin, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maksudnya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala perbuatan atau syariat dan semisalnya tanpa didasari ilmu tidak diboleh tidak diperkenankan. Na'am barakallahu fikum. War Rasul sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an syai'in lam yanzil alaihi fihi wahyun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang sesuatu yang belum turun padanya wahyu, yu'ajjilul ijabah hatta yang zila alaihi wahyu minallahi azza wa jal. Rasulullah pun menunda jawaban tersebut hingga turun kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi Ini Rasulullah ya. Ketika ditanya dengan sebuah perkara yang belum turun wahyu padanya, Rasulullah pun menunda jawaban tersebut hingga Allah Taala menurunkan wahyu kepadanya. Fa kaifa bi Bagaimana dengan yang lainnya? Wal alimu yakhfa alaihi asya'u katsirah. Dan orang alim itu bisa jadi apa? Eh, dan perkara yang Nah, hampir semuanya eh, yakhfa alaihi asya'u katsirah. Nah, terluputkan atau tersembunyi padanya perkara-perkara yang banyak sekali. Jadi, tidak setiap orang alim itu tahu semuanya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Fa idza lam yakun 'indaka wuduhun fil mas'alah wa dalilun min kitab sunnah, maka apabila tidak ada di sisimu ngam eh, perkara yang nampak dalam sebuah permasalahan dan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, faqul la adri. Di sisimu enggak ada dalilnya, tidak punya dalil Nah, perkara yang tidak nampak dalam sebuah permasalahan, maka lebih baik engkau ucapkan la adri aku enggak tahu atau wallahu alam. Wala yunqisu hadza min ilmika wa qadrik. Yang seperti ini ketika ucapan la, ucapan na barakallahu fikum ucapan seorang ketika ditanya tidak tahu kemudian mengucapkan la adri atau wallahu alam, ini tidak mengurangi apa? Wa hadza la yunqis wala yunqisu hadza min ilmika wa qadrik. Yang seperti ini tidak mengurangi apa? Ilmu tidak pula mengurangi mengurangi apa? Nam kadarmu atau kedudukanmu. Bal yazidu hadza min qadrika 'indallahi subhanahu. Bahkan seperti ini akan menambahkan enam eh, perbuatan seperti ini tadi tawadhu dalam artian ketika tidak, tidak tahu juga mengatakan tidak tahu, ini justru akan menambahkan kedudukan di Allah Subhanahu wa taala. Faqad su'ila Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, su'ila al-Imam Malik rahimahullah an arba'ina mas'alatan. Suatu ketika Imam Malik pernah ditanya tentang 40 permasalahan, Fa'ajaba an ba'daha Kemudian Imam Malik membaca nah menjawab sebagiannya. Wa qala an aktsariha. Kemudian kebanyakan Imam Malik mengatakan eh, la adri, aku enggak tahu. Qala lahu sa'il, kemudian orang yang bertanya berkata kepadanya, ana itu min biladin ba'idah. Aku mendatangimu dari negeri yang jauh. Wa tahammaltu safaran, bahkan aku sampai nga'barakallahu fikum menahan diri untuk safar. Dalam artian kami na barakallahu fikum aku melakukan perjalanan jauh safar. Wa taqul la adri, kemudian kau mengatakan aku enggak tahu, faqala lahu Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan kepadanya, "Irkab rahilatak, naikilah kendaraanmu, naiklah kamu di atas kendaraanmu. wadhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu, dan pergilah kamu kepada negeri yang engkau datang darinya wakulin nas dan katakanlah di hadapan manusia saal tu malikan aku bertanya kepada Imam Malik wa qala la adri kemudian Imam Malik mengatakan aku tidak tahu wa hakada ahlul ilm wa ahlul khasyyah min Allah azza Jalla dan seperti inilah keadaan ahlul ilm dan orang yang memiliki rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya sebuah, sebuah permasalahan dan dia tidak tahu jawabannya, ya dia mengucapkan wallah alam atau la adri, tidak masalah daripada dia menjawab tapi keliru atau daripada dia menjawab tapi tidak ada dasarannya atau tidak ada ilmunya. Allah musta'an. Karena yang bisa dikatakan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Wa hatta fi ta'lif dan bahkan berkaitan dengan ta'lif, nah sebuah karangan. Fal insanu la yu'allif wa huwa laisa 'indahu ahliyatun lit-ta'lif. Maka hendaknya manusia tidak boleh mengarang atau hendaknya Nah, seseorang atau manusia tidak mengarang dalam keadaan dia tidak memiliki keahlian dalam mengarang tersebut atau menyusun sebuah kitab. Falaitana salimna min katsirin minal muallafati wal rasail. Duhai kalau seandainya kita masih selamat ya, dari kebanyakan naam muallafat ya, se sebuah karangan-karangan dan risalah-risalah artikel-artikel walam tabqa lana illal kutub as-sahihah muwafiqah lil kitab as-sunnah dan Nah, tidaklah tersisa pada kita semuanya kecuali kitab-kitab yang benar, kitab-kitab yang sahih, yang mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal mushkil an hadhil kutub warasail satabqa na'am dan permasalahannya bukan masalah itu permasalahannya adalah kitab tadi yang dikarang tadi itu dan artikel-artikel tadi itu satabqa wa tudallinam wa tudallilu ajyalan ba'dak dan akan senantiasa tersisa dan kemudian menyesatkan generasi-generasi setelahmu wa takunu antal mas'ul anha akhirnya engkau apa engkau akhirnya ditanya nanti tentang mengenai kitab-kitab tersebut. Al-insanu yattaqillah Al-insanu yattaqillah fi fatwa. Hendaknya manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai fatwa yang dia ucapkan wa fi kitabih dan juga dalam kitabnya atau tulisannya wa fi kalamih dan dalam ucapannya wa fi hadisih dan dalam hadisnya wa fi muhadaratih dan juga dalam muhadarahnya hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fala yaqulu illa ma yaghlibu ala dhannihi annahu shawab maka hendaknya dia tidak tidak berkata kecuali yang na'am barakallahu fikum nam kemungkinan benarnya atau istilahnya enam sangkaannya itu lebih mendominan bahwasannya ucapan yang dia ucapkan adalah benar wa annahu muwafiqun alkitab wa sunnah dan bahwasannya dia ucapkan mencocoknya Al-Qur'an dan as-sunnah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah dengan ucapan yang jujur dan benar nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi